penak disenengi wong seneng kuwi bondo tapi nek disenengi nampa nggih napa mboten hmm ya kepenak disenengi ngopo wae yang disenengi niku ilange digoleki kecemplung sumur lho dijeguri rusak didandani loro ditambake mergo disenengi nyelempete dicukiti ya. kok kombo okeh ngono to aku seneng kok mbok dikempit ya diokeh ae disenengi kok apa iku pokok emboh pokoke yen disenengi Taman rungokne to. Ya Allah. Wis to, sak njaluke rakyat dituruti. Al qalil minal mahbub katsir. siti, nek saka wong sing disenengi nilaine dadi akeh. Siti teko kekasih rasane akeh. Eh mbah ora paham dijak ngomong ini Barang remeh wilek tekos wong sing disenengi nilai ini lo dadi istimewa permen niku pinten regane ratus rupiah tapi lek permen itu teko wong sing disenengi istimewa dan sangat berharga diwet-wet dikoncet terus dimot terus disai di pamer pamer ke koncone iki teko bocah iki padahal kuwi meng permen hei, Hei. subhanallah coba tiga dikai konco, cincin regane ro tiga dikai pacarmu cincin regane seketewu kuwi milih sing di. Hah? Milah 500. <laughs> Kecerdasan. Ngapunten. Saman seneng solawatan, terus ke leh solawatan. Saman seneng zikiran, terus ke leh zikiran. Seneng istighosah, terus ke leh istighosah Zaman seneng sholat tahajud, terus kele tahajud. Seneng maca Quran, terus kele maca Quran. Seneng pengajian, terus kele pengajian. Tapi ojo lali. zaman tetep kudu dua cita-cita dadi wong sing disenengi Gusti Allah. Sale saake-ake ibadah nek zaman gak disenengi karo Gusti Allah, ya ditolak. Wene gak senengi lho, mbok dinyuk-nyukno lho, ditolak. Nyah nyah. ngono. Nyoh. gak usah guyu pak camat hei eh, rungok Ambok api oko yopo, api rakaruan spesial. Tapi nek gak disenengi, disuguh dinyuk nyuk ditolak mergo ora. Mergo gak disenengi, gini bang Ya Allah, ambok api oko yopo ibadahmu, nek sama nurat disenengi karo gusi Allah, balik bro. Al-Qalil minal mahbub kathir. Sedikit dari kekasih bernilai banyak. Eh, kalau sama no ibadah mau sidik tapi lek disenengi karo gusya Allah. Wah, aku dinilai wakeh karo gusya Allah. Oke, tahajud arang-arang gitu. Ya, mergo sampean wis disenengi karo Gusti Allah. Kuwi nilaine wis wakeh ngono. Paham nggih? Paham nggih? <clears throat> Dungo jarang-jarang ya dituruti ya karo Gusti Allah mergo disenengi ndonga jarang-jarang tapi mergo disenengi karo Gusti Allah ya dituruti wong pancen nek disenengi ku njaluk sak njaluk mesti dituruti eh wong durung njaluk eh wis ditakoni ya. yang sampean njaluk apa to yang ngomong to yang sampean gak ngomong aku yo gak ngerti yo pengen apa to yang Ya nong ini bareng, sama lho njaluk tak apa no. Makanya sekali lagi tetap usaha supaya kulonjengan disenangi kanjeng Nabi, disenangi Gusti. Lah supaya disenangi kanjeng Nabi, supaya disenangi Gusti Allah, ya kudu mancing awak dewi. Kalau sampean kudu mancing. Mancinge pakai mahabbah Cintai Rasulullah. Agar penjenengan mendapatkan cintanya Rasulullah, cintai Allah, pancing cintanya Allah agar kita dicintai oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Katakan Muhammad Jika kalian mencintai Allah Maka ikutilah aku dengan mengikuti aku, Allah pasti mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Halo. di sini yang disebutkan fattabi'uni, maka ikutilah aku. Bukan fa'ahibbuni, maka cintailah aku. Boten. Zaman rungokno. Kenapa yang disebutkan ittiba? Fattabi'uni. Kok bukan mahabbah? fa'ahibbuni mencintai Allah dan Rasulullah itu tidak cukup hanya dengan ungkapan cinta tidak cukup hanya dengan kita yang mencintai Allah dan Rasulullah untuk mendapatkan cintanya Allah dan Rasulullah kita harus mengikuti perilakunya Rasulullah karena ittiba itu adalah samrotul mahabbah mengikuti itu buah dari cinta orang kalau cinta itu biasanya mengikuti yang dicintai betul? kurang semangat orang kalau cinta itu biasanya mengikuti yang dicintai betul cinta tanpa mengikuti adalah dusta mengikuti tanpa cinta terasa hampa kurang asik kalau aku bikin kata mutiara sama nyaut ceng semangat cie ngono lo baleni nanti semuanya kompak cie gitu ke? oke ngomongnya dorong wis ceyek cinta tanpa mengikuti sek sek tak dondomi lambemu cinta tanpa mengikuti cinta tanpa mengikuti adalah dusta makasih mengikuti tanpa cinta terasa hampa Ah, edan kabeh. Apa? Kiyaine ya edan. Makasih. Lah nek edan kok diundang? Nah. Edan kok dirungokke ya, berarti sing ngrungokke luwe edan. Hmm. Nah, ngerti edan kok lurahe camate melu munggahi, berarti padha edane. <laughs> Para edan-edan sekalian. bukti bahwa kita cinta Nabi, cinta Allah adalah mengikuti Rasulullah. Apanya yang diikuti? Akhlaknya. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah itu? Beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha kesulitan untuk menjelaskan secara detail dan terperinci satu persatu akhlak-akhlaknya kanjeng Nabi maka Sayyidah Aisyah menjawab dengan global karena khulukuhul Quran akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur Al-Quran maka